Yang pertama dengan melaksanakan mewujudkan pada dirinya hal-hal yang diperintahkan dalam agama. Semua perintah baik berkaitan dengan akidah, prinsip keimanan, perkara-perkara ubudiyah, perkara muamalah dan semua yang berkaitan dengan apa-apa yang diperintahkan dalam Islam. Dia harus berjuang, berusaha sekuat tenaga, melakukannya, mengamalkannya, mempraktekannya, mewujudkannya dalam diri dia. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ada yang kedua. Yang dengan itu akan semakin sempurna keislamannya, keimanannya. Yaitu dengan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang dalam Islam meninggalkan hal-hal yang dikecam dalam Islam dalam semua hal dalam semua sisi yang berkaitan dengan akidah dia meninggalkan kekufuran kesyirikan meninggalkan berbagai macam bentuk kebidahan-kebidahan penyimpangan-penyimpangan juga berkaitan dengan Hubungan dia dengan Allah Jalla wa'ala. Dia meninggalkan berbagai macam bentuk kemungkaran, kemaksiatan. Dan yang juga tidak kalah penting, dia meninggalkan larangan-larangan agama terkait dengan bab muamalahnya. Interaksinya dengan orang lain. Dengan semua pihak di sekitarnya. Harus dengan dua cara ini. Tidak cukup dengan semata-mata melakukan perintah agama tapi juga dengan meninggalkan larangan-larangan agama. Masyaallah muslimin rahimakumullah disebutkan dalam sebuah hadis dalam sahih Muslim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda ketika menjelaskan tentang sosok muslim al-muslim yang dinyatakan muslim yang betul-betul muslim sempurna keislamannya sempurna keimanannya Beliau mengatakan dalam sabdanya al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadih. Yang namanya seorang muslim ialah seseorang yang mana kaum muslimin yang lainnya selamat dari lesannya dan tangannya. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW menjadikan sifatul muslim bukan dalam bentuk melaksanakan sebuah amaliyah perintah agama bukan terkait dengan dia berakidah dia beribadah dia beramal saleh dalam bentuk ibadah dia berakhlakul mulia, akhlak mulia untuk dia wujudkan tapi dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW mensifati seorang muslim ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang dikejam dalam Islam Membolimi orang lain dengan lesan, mengganggu orang lain dengan lesannya, mengganggu orang lain dengan tangannya, dengan perbuatannya. Kaum muslimin merasa aman, selamat mereka dari gangguan-gangguan lesannya. Muslimin selamat mereka, nyaman aman mereka dari gangguan perbuatan dia. Maknanya dia tidak pernah membolimi orang lain dengan ucapan, entah dengan caci maki, dengan celaan-celaan, hinaan-hinaan, riba, membongkar aib orang lain dengan tanpa hak, dan semua tindakan-tindakan zalim yang terkait dengan lesannya. Tidak pernah demikian dia. Juga tidak pernah menyakiti orang lain dengan tindakannya, dengan perbuatannya. Tidak pernah membolimi orang pada harta bendanya pada darahnya bahkan tidak berbuat jelek tidak menyakiti tidak membolimi juga merupakan sifatul muslim barakallahu fikum percuma kaum muslimin rahimakumullah tabaraka wa taala seseorang yang baik secara secara ubudiahnya dia masya Allah salatnya dia masya Allah puasanya dia masya Allah infak sodakohnya, dia masya Allah zakatnya, dia masya Allah amal-amal yang lain terkait dengan melaksanakan perintah-perintah agama. Percuma ketika diiringi dengan tindakan-tindakan menerjang larangan-larangan agama. Dia baku salatnya, di sisi yang lain dia rusak akhlakiahnya, rusak adabnya, mengganggu orang lain dengan lesannya, menyakiti orang lain dengan perbuatannya percuma. Harus disertai dengan meninggalkan segala sesuatu yang dikecam dalam Islam. Kaum muslimin rahimakumullah tabaraka wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menekaskan dalam hadis Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah Hati-hati kalian dari tindakan kezaliman. Dikatakan kezaliman itu kegelapan demi kegelapan di hari kiamat nanti. al umum meliputi seorang hamba yang membalimi diri sendiri berbuat dosa dan kemaksiatan meliputi seseorang hamba yang zalim terkait dengan ubudiyah dia kepada Allah Jalla wa'ala ini zalim yang paling besar syirik dalam perkara ibadah inna syirka la zulmun azim jika terkait dengan menzalimi agama Allah Jalla wa'ala dengan kebatilannya dengan penyimpangan-penyimpangannya dengan bid'ah-bid'ahnya ahlul batil dikatakan zalim juga tindakan zalim seseorang kepada sesama hamba. Dan ini yang pertama kali terbersit dalam benak kita, dalam akal kita ketika disebut kezaliman. Az-zulmu bainal ibad, kezaliman di antara para hamba. Menzalimi orang lain pada kehormatannya, merendahkannya, mencaci maki dia, mencela dia, menghibai dia, membongkar aibnya, menjatuhkan kehormatannya, mendolimi orang pada kehormatan, mendolimi orang pada harta bendanya, dia curi, dia tipu, dia rampas, dia ambil paksa, dia ambil dengan tambah haknya. Juga mendolimi orang pada darah mereka, menumpahkan darah orang lain, membunuh orang lain, Naudzubillah. Itu semua termasuk kezaliman. Rasul mengatakan itu zulma, hati-hati kamu dari kezaliman-kezaliman tadi. Dikarenakan kezaliman di yaumul qiyamah nanti zulumat, kegelapan demi kegelapan di yaumul qiyamah. Urusan Anda akan semakin rumit, akan semakin pelik di yaumul qiyamah nanti. Dikala orang lain Dikala hamba-hamba yang lain mendapatkan kemudahan-kemudahan hisab, Anda di yaumul akan mendapatkan kegelapan demi kegelapan. Hisab yang begitu sulit mempertanggungjawabkan kezaliman dia selama ini. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Apa kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Mereka mengatakan al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kita, di antara kami, yang nggak punya harta, nggak punya barang, nggak punya harta benda. Bangkrut itu. Dia punya usaha kolep. turunnya kaya miskin kiri, Dulunya uangnya banyak nggak punya uang. Dulunya hartawan nggak punya harta. belum memiliki banyak e, properti segala macam. Sekarang tidak ada. Itu di kalangan kami namanya muflis, orang yang bangkrut. Beliau nggak menyalahkan, namun beliau menyebutkan sosok orang yang bangkrut yang sesungguhnya dan itu nanti dia yaumul belum mengatakan al-muflisu fikum man ya'ti yaumul qiyamati bi salatin wa shaumin wa zakat. Orang yang bangkrut di antara kalian wahai umatku, sosok orang nanti datang di hari kiamat membawa pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Ini bukan sembarang amal. Dia membawa pahala amal besar di yaumul qiyamah nanti. Salatnya, Masya Allah. Puasanya, Masya Allah. Zakatnya, Masya Allah. Tetapi wakat syatama hadha. Di yaumul qiyamah di dunia. Ternyata dia pernah mencaci maki si fulan. qadzafa hadza Nuduh orang lain zina. Dengan tanpa bukti. wa daraba hadza Dia pernah memukul orang ini wa akhadha malahada. Dia mengambil hartanya orang itu. Yang disebutkan bukan kesyirikan, bukan kekufuran, bukan kebid'ahan, tapi yang disebutkan ialah tindakan kezaliman. Ternyata di dunia, selama di dunia dia lesanya pedas mengganggu orang lain dengan lesannya, dengan caci maki, dengan celaan, tuduhan dusta, menuduh orang lain zina dengan tambah hujah dengan tambah bukti. Tangannya membuli orang lain, memukul si fulan, menumpahkan darah si fulan. Terkait dengan harta orang dia merampas harta si fulan, mengambil harta si fulan dengan tanpa hak. Dia kiamah nanti yang ada mahkamah akhirat tidak ada penjara, tidak ada denda harta. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fayukhadhu min hasanatihi." Maka diambil dari kebaikan-kebaikan dia, fayutrahu ala hadha." Diserahkan kepada si fulan yang dia zalimi. Diambil lagi untuk orang ini, diambil lagi untuk orang ini. Yang dia pergunakan untuk membayar kezaliman dia, amal baiknya dia. Diambil untuk orang ini, untuk orang ini. Hatta faniyat sampai habis pahala amal kebaikan dia dan ternyata kebolimannya masih banyak. Maka diambil dari kejelekan orang ini yang dia bolimi, diambil kejelekannya ditimbakan kepada dia. Kejelekannya orang satunya lagi diambil, ditimbakan kepada dia. Hatta turhafinar hingga pada akhirnya dia dilemparkan dalam neraka naudzubillah dan dia yaumul nanti tidak ada kesempatan yang kedua kalinya. Itu yang namanya orang bangkrut. Bangkrut bukan terkait dengan harta benda, tapi terkait dengan amalnya dia. Amal yang dia kerjakan selama ini sia-sia belaka ternyata habis dengan kewaliman-kewaliman dia. Fattakubulma, hati-hati dari kewaliman Fa inna zulma zulmatun yawmul qiyamah. Dikatakan kezaliman itu kegelapan demi kegelapan yaumul qiyamah nanti. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Masyarul muslimin rahimakumullah pada umumnya Orang yang zalim merasa dirinya kuat Orang yang zalim merasa dirinya punya kekuatan dan kekuasaan Orang yang zalim pada umumnya ada beri Tindakan semena-mena merasa besar, merasa tinggi, merasa mampu, merasa kuat, menganggap orang lain di bawahnya lemah, sehingga dia berani zalim. Dia merasa punya banyak pembantu, pengikut, bala tentara, orang-orang, backing-backing. Dia merasa punya itu. Tapi ingat Allah Jalla wa Ala menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim Wa ma lidh-dhalimin min nasir Orang-orang yang zalim tidak akan mendapati penolong Jelas Allah Jalla wa Ala tidak akan menolong dia Hamba-hamba Allah Jalla wa Ala mungkin awal mulanya membela dia, menolong dia, jadi orang-orangnya. Namun pada akhirnya nanti Allah Jalla wa'ala memberikan taufik ilham kepada orang-orang tadi. Mengetahui kewalimannya, mengetahui borok-borok perbuatannya. Dan pada akhirnya akan meninggalkan dia. Malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta' Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi. Orang-orang yang zalim itu tidak akan memiliki hamim, teman dekat. Tidak pula orang yang memberi syafaat untuk dia yang mungkin ditaati. Tidak ada. Mungkin di awal dia punya sahib, nah, teman dekat yang membantu dia, yang mengkhidmat dia, yang membela dia, mungkin. Tapi nanti akan terbongkar semuanya. Yang tadinya sebagai hamim dia menjadi musuhnya dia. Dan meskipun kaum muslimin rahimakumullah di dunia ini dia punya semua tadi, di yaumul qiyamah nanti tidak ada. Dan itu yang paling mengerikan. Di dunia orang-orang yang dia harapkan sebagai orang-orangnya, sebagai para pengikutnya, sebagai para pembela-pembelanya, di yaumul qiyamah nanti ketika berhadapan dengan mahkamah akhirat tidak akan ada yang menolong dia, tidak akan ada yang membela dia, tidak ada lagi yang namanya teman dekat dia. Tidak ada lagi yang memberikan syafaat untuk dia. Allah menegaskan seperti itu. Menderita dia qiyamah nanti. Bangkit dia qiyamah nanti. Hati-hati. Maka muslim rahimakumullah tabaraka wa ta'ala Muslim yang baik Yang muwafaq. Muslim yang tidak semata-mata Berjuang untuk beramal saleh mengerjakan amal-amal kebajikan yang diperintahkan oleh agamanya. Namun dia juga berjuang sekuat tenaga, berjuang sekuat tenaga. Perlu perjuangan itu untuk meninggalkan hal-hal yang dikecam dalam Islam. Bukan saja terkait dengan hal-hal yang e, terkait dengan prinsip keimanannya. Bukan semata-mata jauh dari kufur, syirik, bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, dosa dan maksiat dan segala macamnya tapi jangan lupa hal-hal yang berkaitan dengan, dengan interaksi sama hamba. Terkait dengan uh, muamal sesama hamba. Berjuang sekuat tenaga menahan lesan, menahan tangan, menahan anggota badan. Jangan sampai membolimi orang lain, jangan sampai menyakiti orang lain dengan itu semuanya. Berharap mendapatkan kamarul Islam wa gamarul iman sebagai muslim yang sempurna Mumin yang sempurna meraih semua pahala dan selamat dari namanya kebangkrutan. Kalaupun dia punya kesalahan, punya kewaliman, maka dia segera menuntaskannya, menyelesaikannya di muka bumi ini sebelum datang yaumul kiamah nanti la dirham wala dinar. Belum mengatakan dalam dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam man kanat indahu madlamatun li akhihi barang siapa yang dia memiliki kewaliman kewaliman kepada saudaranya maka hendaklah dia halalkan pada hari ini. Mungkin dia pernah menyakiti orang, pernah mengganggu orang, pernah membolimi orang lain. Di dunia ini segera minta halal. Sebelum datang hari, tidak ada dirham, wala dirham, eh, wala dinar. Yang ada adalah mahkamah akhirah. Diambil kebaikan dia, kebaikan dia untuk para kualifikum mengganti kezaliman di orang lain tadi sampai habis dan ujungnya dilemparkan dalam api neraka. Maka kamu muslim perbaiki muamalah kita, perbaiki akhlakiah ya kita, perbaiki adabiah kita dengan berhias akhlak mulia dan meninggalkan akhlak yang tercela. Semoga Allah, Jalla wa ala memberikan taufiknya kepada kita semua, diberi taufik, berhidayah untuk bisa mengamalkan amal kebajikan dan diberi taufik untuk meninggalkan amal-amal kejelekan dalam semua hal. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.